Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis di tempat ini semata-mata semua ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah kewajiban bagi kita semuanya terkhusus talabatul ilmi para penuntut ilmu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu Alkitab was sunnah. Dan insya Allah bukan sesuatu yang asing bagi antum semuanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilm, dan keutamaan tolabul ilm. Dan ini sangat banyak. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. yakni ilmu syariah Alkitab was sunnah seperti Allah perintahkan kepada beliau wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, berdoalah. Mohonlah kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Rasul saw Alaihi Wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta tambahan yang lain. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau minta tambahan dari Allah adalah apa? Tambahan ilmu. Tentu yang seperti ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan kita mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu orang yang telah mencapai kesempurnaan telah diberi oleh Allah jaminan bersamaan dengan itu beliau terus memohon kepada Allah ilmu yaumian setiap hari padahal beliau telah mencapai puncak-puncak ilmu, kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan beliau untuk meminta tambahan apa? ilmu. Ini dalil bahwasanya apa yang sedang kita lakukan bersama adalah amalan yang besar. Amalan yang mulia. Dan ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah maka kewajiban kita semuanya ayuhal ikhwah adalah syukru lillahi azza jal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Terlebih al muslimin, ikhwati rahimah rahimakumullah, ya. Menuntut ilmu wa nasrul ilmi adalah termasuk hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hukuk, hak-hak yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah wajibnya kita beriman kepada beliau, wajibnya kita mencintai beliau lebih daripada kecintaan kita kepada seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak beriman sampai aku lebih dicintai daripada kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak-anak kalian dan kepada seluruh manusia. Ini hak beliau, wajib bagi kita mencintai beliau, wajib bagi kita beriman kepada beliau, wajib bagi kita untuk mencintai ahli baitihi, keluarga beliau, ini juga hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai ashabu, sahabat-sahabat beliau. Ya. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa jami' ashabih dan semua sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bagi kita untuk mencela mereka. Seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Wa fi ba'd riwayah la tasubbu ahadan min ashabi. Tegas di sini Rasul mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Yakni siapapun dia ketika dia adalah sahabat Rasul, haram bagi kita untuk membencinya, haram bagi kita untuk mencelanya. Yakni wajib bagi kita untuk apa? Mencintai mereka. Baik. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam dan termasuk hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatu sunnatihi mencintai apa sunnah beliau hadis yang masyhur yang sering kita baca ya, dalam kitab buyu ya. walaupun sebabnya khusus tetapi al ibrah bi umumil ada bi umumil lafzi la bi khusus Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam pasar, masuk ke dalam pasar. Nah, kemudian beliau tiba-tiba menuju kepada eh, salah satu pedagang yang sedang menjual korma. Baik, tampak kormanya bagus-bagus, kering, ya demikian ya. Baik, lanjutannya bagaimana, Mas? Eh, Kok senyum-senyum, Mas? Nah, masih tahu kan teman? apa setelah itu ya. ya baik. Lanjutannya ya. Rasul sallallahu alaihi memasukkan tangan beliau ke dalam, begitu ya. Ya, ternyata di dalamnya wajada balalan. Beliau mendapatkan basah korma di dalam, ini jelek yang di dalam. Ya. Yang di dalam jelek, yang di luar apa? Bagus. Nah, di sini Rasul mengingatkan kepada para sahabat, diingatkan beliau uh, eh, yakni kepada pedagang ini nam. Dia ingatkan kepada pedagang ini nam. Kenapa engkau tidak tampakkan yang jelek-jelek ini? Kemudian beliau mengatakan man eh, ghassana falaisa minna. Man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, ya, bukanlah dari kami. Baik. E, bukan maksud itu hadis saya. Nah. Atau hadis yang saya maksudkan bukan bukan itu, namun Eh, tiga orang sahabat yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah beliau kemudian beliau mengatakan apa ya man rahiba'an sunnati falaysa minni taib eh, afwan maksud saya adalah hadis ini taib man rahiba'an sunnati falaysa minni ya ketika beberapa orang sahabat ya berniat untuk tidak menikah baik beberapa orang yang hadir di situ mengatakan saya tidak akan makan selama-lama yakni akan berpuasa seumur hidup. Sebagian yang lain mengatakan saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan apa? tidur. Kemudian Rasul mengatakan, "Man rohiba'an an sunnati falaysa minni." Walaupun kisah ini terkait dengan beberapa sunnah, tetapi al-ibrah diumumi mada? Lafzi bi khusus as-sabab. Yani semua ajaran Rasul. Sahirihi wa kabirih, yang besar atau yang kecil. Wajib untuk dia, Pak dicintai dan tidak boleh dia apa? dibenci. Ya. Baik. Ini beberapa hak-hak Rasul dan yang menjadi maksud pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini di antara hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain mencintai sunnah Rasul adalah mempelajari sunnah Rasul wa nasru sunnatihi. Ini dua apa namanya eh, hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang antum emban yang sedang kita lakukan bersama. Yang pertama yaitu apa? Mempelajari sunnah beliau. Kemudian setelah itu dan bersamaan dengan itu nasru sunnatihi. Ya. Menyebarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Mempelajari sunnah Rasul Alkitab dan Sunnah, Alkitab dan Hadis adalah hak beliau. Termasuk hak beliau, yakni termasuk kewajiban kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Ya. Rasul mengatakan, talabul ilmi menuntut ilmu, mencari ilmu Alkitab dan Sunnah, ya, fariyadah apa hukumnya? Fariyadah Ya, wajib ala kulli muslim atas setiap muslim maka ini dalil bahwa saya termasuk dari kewajiban kita dan ini adalah haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas kita kita mempelajari apa ilmu yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Al-Anbiya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan apa dirham Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Ya. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, faqad akhadha bihawin wafirin. Dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Ya, keberuntungan yang besar. Wabillahi taufik. Dalil ini juga menunjukkan bahwa yang termasuk dari hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mempelajari sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang beliau tinggalkan dan kita dapatkan ma'asyiral muslimin ikhwati rahimani rahimakumullah para sahabat Nabi bersemangat dalam hal ini untuk menunaikan hak Rasul ini. Mereka mengerti ini adalah haknya Rasul. Mereka mengerti adalah kewajiban mereka. Sehingga kita dapatkan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersemangat ya untuk menunaikan hak ini. Paling bersemangat. Ya. Betapa seringnya mereka duduk bersama dengan Rasul. Betapa seringnya mereka bertanya kepada Rasul. Betapa seringnya ya mereka memperhatikan semua gerakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu ya, ikhwan. Bertanya kepada Rasul, bermajlis dengan Rasul. Hadis Jibril alaihissalatu Wasallam, hadis Jibril alaihissalatu Wasallam. ini dalil mereka berduduk bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. nama nahnu inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sering menghafalkan bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat julusun tidak ada dalam riwayat Muslim. Baik. Baik. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang bersama dengan Rasul, yakni duduk julus bersama dengan Rasul. Yang seperti ini tidak sekali dua kali. Selalu mereka duduk bersama dengan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengerti ini adalah haknya Rasul haknya Rasul mereka duduk bersama dengan Rasul untuk mengambil ilmu wabillahi sehingga mereka pun berpikir ketika mereka tidak bisa setiap hari duduk bersama dengan Rasul ya paling tidak ada upaya untuk memperbanyak duduk bersama dengan Rasul ya, sebagian mereka dan banyak di antara para sahabat adalah fuqara kebanyakan para sahabat adalah fukoro Sehingga mereka harus bekerja. Harus mengembalakan kambing, mengembalakan onta, harus ngurusi kebun untuk kehidupan mereka. fukoro kebanyakan mereka. Yang seperti ini untuk orang saat ini, zaman ini, biasanya menjadikan penghalang mereka untuk menuntut apa? Ilmu. Tetapi bagi para sahabat tidak. Ya. Kesibukan mereka untuk tetap harus bekerja. Kesibukan mereka untuk tetap harus mencari nafkah tidak menghalangi mereka untuk menunaikan hak Rasul yang sangat besar ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ya, mengumpulkan kambing-kambing mereka beberapa orang dua orang tiga orang kambing digabungkan jadi satu ya unta digabungkan jadi satu kemudian bergantian mengembalakan apa ya Unta atau kambing. Ya. Karena sama saja mengembalakan sedikit atau banyak sama saja. Nah. Mengambil waktu yang sama. Maka hari ini fulan mengembalakan kambing, dia dan sahabatnya. Nah, sahabat yang lain duduk bermajelis dengan Rasul SAW mengambil ilmu, mendengarkan ilmu, ya, menghafalkan ayat yang turun kepada beliau, menghafalkan hadis yang mereka dengar, untuk kemudian disampaikan kepada sahabat yang mengembalakan kambing. Besoknya bergantian. Iya. Itu juga dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau bekerja sama dengan tetangga beliau untuk mengurusi kebun. Sama seperti ini. Sehari Umar bin Khattab duduk di majelis Rasul, sehari beliau apa namanya mengurusi kebun. Tetangga beliau dari kalangan Ansor. Ya. Duduk bermajelis, bertanya kepada Rasul, banyak pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Ya. Bahkan tidak hanya kaum laki-laki laki-laki saja, sahabiat bertanya kepada Rasul SAW. Ya. Bertanya tentang hayat ya, bertanya tentang mimpi, ya, apakah wanita apa namanya ikhtasarat iba hiya ya jika dia bermimpi nah yakni ditanyakanlah seperti ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syawahidnya banyak. Mereka bertanya. Baik, mereka memperhatikan setiap gerakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita bisa melihat banyak hadis yang berisi sahabat menceritakan bagaimana Rasul berjalan, bagaimana Rasul duduk, bagaimana Rasul menggerakkan jari beliau ketika apa? Tasyahud, apa yang dilakukan oleh beliau ketika apa? Ya, takbiratul ihram, di mana diletakkan tangan beliau ya, dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, rahimani rahimakumullah. Ketika antum dan kita ini mendapatkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan salah satu hak Rasul ini, menuntut ilmu Alkitab dan Sunnah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara hak yang lain, iya. di antara hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah nasru sunnati, menyebarkan sunnah Rasul. Ya, salawatullah salamuhu alaihi. Bismillah. Di samping mengamalkan tentunya adalah nasru sunnah, menyebarkan apa? Sunnah menyebarkan sunnah yakni mendakwahkannya wa da'watu ila Allah ya mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban ya dan ini terngiang di telinga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, yakni dakwahkanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani ilmu yang didapatkan oleh kalian dariku, balighu anni. Sampaikan dariku kepada manusia. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Sehingga ketika Para sahabat mendengar hadis ini mereka faham ini adalah haknya Rasul. Ini adalah kewajiban mereka. Oleh karena itu ketika Rasul wafat, apakah kita melihat para sahabat bersantai-santai? Tidak. Menyebar mereka. Tidak tinggal di kota Madinah semuanya. Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ya. Ada yang di Syam, Palestina, ya ada yang di Taif, ada yang di negeri-negeri Hijaz yang lain, Makkah, bahkan ada yang sampai ke Azerbaijan. Baik. Kenapa mereka berpencar seperti ini? Ya. Baik. Untuk menyebarkan apa? Sunnah. Untuk menyebarkan apa? Sunnah. Begitulah. Ya, untuk menyebarkan apa? Sunnah. Wabillahi taufik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan amalia beliau mengutus sahabat keluar dari kota Madinah. Ya. Baik. Karena para sahabat faham bahwa mereka harus menyebarkan sunnah. Menjelang wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu menjelang wafatnya Rasul, Rasul mengutus Muad bin Jabal ilal Yaman ke Yaman Bahkan diantarkan oleh Rasulullah SAW. Diantarkan oleh beliau. Ya. Diantarkan oleh beliau subhanallah. Bukan hanya sekedar memerintahkan saja. Diarahkan, dibimbing, diantarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantarkan oleh Rasulullah SAW. Yani maksudnya diantarkan sampai ya, sambil berjalan melepas kepergian Mu'ad bin Jabal. Rasul mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab." falyakun awwalu ma tadu ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah al-hadis wahai Mu'ad innaka ta'ti qauman sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum bukan sembarang kaum mereka ahlul kitab ahlul kitab indahum syai' min al-ilm indahum syai' min al-kitab Yaqraun al-injil wa tawrah mereka baca injil tawrah nah yakni engkau siapkan hujah untuk menghadapi mereka ya, mereka bukan orang biasa dan Rasul juga tidak mengutus orang yang biasa inna ta'ti qauman ahlul kitab kemudian Rasul membimbing apa yang seharusnya didakwahkan pertama kali ya. maka hendaknya engkau mengajarkan yang pertama kali kepada mereka ya syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ya Mu'ad mengerti Mu'ad bin Jabal mengerti. Madinah adalah negeri yang mulia. Di situ ada Masjid Nabawi. Yang sholat di situ seribu kali lipat. Dan Mu'ad mengerti di situ ada kekasih Allah. Yakni siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Mu'ad juga mengerti bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menugaskan beliau kecuali sesuatu yang lebih afdol ya, sesuatu yang lebih afdal. Ya. Rasul SAW tidak mungkin ya mengarahkan membimbing umatnya itu sesuatu yang tidak tidak afdal tidak mesti akan sesuatu yang lebih afdal beliau akan tunjukkan diutus Mu'ad bin Jabal ya setelah beliau memiliki ilmu setelah beliau memiliki ya setelah belajar termasuk fuqaha sahabah melaksanakan kewajiban berikutnya yaitu apa nasru sunnah menyebarkan sunnah ya Berangkatlah Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Dan ternyata itu adalah pertemuan yang terakhir dengan Rasul SAW ya, di dunia. Dan insya Allah Taala akan berjumpa kembali di mana? Di Jannah. Rasul wa ashabu dan sahabat-sahabat beliau dan semua orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Pergilah Mu'ad bin Jabal ke Yaman, dakwah ilallah ya, mengajarkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salah satu hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat yang tetap di Madinah yang menyebarkan ilmu seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu termasuk di antara sahabat yang dulu di Madinah. Nah. Tapi ada sahabat yang apa namanya eh, tinggal di Mesir, ada sahabat dan seterusnya. Nah. Ini semuanya untuk melaksanakan tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan beliau mengingatkan di antaranya adalah sabda beliau balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun apa satu ayah nah wabillahi taufik bismillah yakni kita lihat para sahabat mereka tidak bertangku tangan setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih mereka mendengar sabda-sabda yang lain, yakni sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar gembira bahwasanya agama Islam ini akan sampai ke timur dan ke barat. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna Allah zawali al-ard, faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuya minha wa inni uti utitu al-kanzain al-ahmar wal abyad atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa utitu al-kanzain al-ahmar wal abyad atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inna allaha zawali al-ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggulungkan bumi di hadapanku. yakni menampakkan bumi di hadapanku. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha. Saya pun bisa melihat timurnya bumi dan baratnya bumi. Dan itu termasuk mujizat. Ya. Bumi yang demikian luas digulung, ditampakkan di hadapan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang mudah bagi Allah. Suatu yang mudah bagi Allah. Ya. Sekarang buatan manusia saja, ya dengan satelit seorang duduk, ya di Indonesia ini dengan bantuan satelit, inilah ya Azawajal, ya bisa melihat semua kejadian langsung saat ini. Ya, di timur negeri, di barat negeri, di pelosok-pelosok. Ya. Ini buatan siapa? Manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir dihadapkan di hadapan Rasul ya timur dan barat. Dan Rasul memberikan kabar gembira umatku ini ya agama Islam ini akan sampai ke timur dan barat sesuai dengan apa yang Allah tampakkan di hadapanku. Dan aku diberi oleh Allah kanzain al-ahmar wal abyad yakni Allah akan tumbangkan kalahkan Persia dan Romawi keduanya akan jadi negeri apa Islam apa yang difahami oleh para sahabat dengan hadis ini yang mereka pahami adalah setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka punya tugas, punya tanggung jawab melaksanakan hak Rasul ini untuk mewujudkan janji Allah ini. Dakwah Allah, menyebarkan Islam ke timur dan ke barat. Rasul SAW wafat dalam keadaan belum sampai ke timur dan ke barat. Nah, ya. Romawi Persia, nah, ya. Baik, masih seperti sedia kala. Namun mesti akan dikalahkan dan akan menjadi negara apa? Islam. Maka para sahabat pun yang berdakwah melaksanakan apa? E, hak Rasul saw Alaihi Wasallam ini. Nah, dan insya Allah Taala sesuatu yang masyhur bagi antum semuanya. Bagaimana perjuangan mereka dalam jihad fisabilillah, dalam berdakwah ilallah, taib sehingga terwujudlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk Rasul saw Alaihi Wasallam dan sampailah Islam ke negeri ini. Ya. Di antara sebabnya adalah dakwah siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Baik. Dari sini ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ya. Saya dan antum semuanya ya sebagai tulabul ilmi, penuntut ilmu nah, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan eh, melaksanakan dua di antara hukuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu syar'i Alkitab dan Sunnah kemudian menyebarkannya menyebarkannya dan wallahi demi Allah ikhwanam nah, kita semuanya berada di atas nikmat yang besar ya dan antum lebih-lebih lagi ikhwan ya di tempat ini ya sekian banyak ikhwan di sini banyak asatidah lafadil yang antum bisa mengambil ilmu nah, bisa bersama-sama saling memberikan faedah mengambil faedah ya di saat sebagian orang tidak mendapatkan yang seperti ini ya. di saat sebagian orang tidak mendapatkan yang seperti ini bahkan di kota-kota besar tidak ada yang seperti ini ya nah antum kalau pergi kemana nah? ke Medan misalnya kota besar kan atau ke Jakarta nah? saya kepingin mencari pondok Darul Athar ya di dekat Sindoro dan Sumbing dapat nggak mas Hah? dapat nggak di Jakarta dapat mas tidak akan dapat mas tidak percaya antum coba baik insya Allah nggak akan dapat mas Hah? antum ke Medan cari ya, silahkan pondok Darul Athar mas. di dekat Sindoro apa Sumbing didapatkan lagi mas Medan tidak didapatkan Walhamdulillah ikhwana untuk di sini nah. dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang seperti ini nah. Baik. Di umur-umur seperti antum itu dulu nah. Mungkin kita tidak seperti antum. Nah. Ya. Baik. Di zaman kita mendapatkan pondok juga susah. Di zaman kita belajar juga penuh dengan kesusahan. Repot. Alhamdulillah antum dimudahkan teman banyak, seharusnya semangat juga banyak. tidak lafadil juga banyak di sini. Fasilitas juga banyak. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antum berada di tempat yang di sini ya apa namanya antum bisa mendapatkan bulletin dengan mudah, majalah dengan mudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka kewajiban kita semuanya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin besar rasa syukur kita kepada Allah ketika kita mengerti bagaimana kondisi keadaan zaman saat ini. Nah, keadaan zaman saat ini. Zaman fitnah. Ya. Zaman fitnah. Ya. Dan ibadah ketika dilakukan di zaman fitnah, maka akan semakin besar nilainya di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi yang maknanya ya, beribadah kepada Allah fil harj yakni di masa fitnah banyak pembunuhan ka hijrati ilayya seperti hijrah kepadaku yakni memiliki pahala yang sangat apa besar di masa fitnah yang seperti ini baik mungkin tidak berkepanjangan saya bisa menyampaikan kepada antum nah. sesuatu yang insyaallah ma'ruf ya dan antum ketahui bersama nah, ya tidak lain apa yang saya sampaikan mimbab tadkir hanya sekedar mengingatkan sesuatu yang antum mengerti, sesuatu yang antum fahami, sesuatu yang antum sering dengar. Nah. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi. Awalan dan juga untuk antum semuanya bahwasanya kita semuanya memiliki cita-cita yang sama yakni cita-cita untuk berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu ya, harus ada pengorbanan. Di antaranya adalah menunaikan hukuk hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bih, mengimani beliau, wa mahabbatuhu, mencintai beliau, wa mahabbatu ahli baitihi, mencintai ahli bait beliau nah. wa mahabbatu ashabihi mencintai sahabat-sahabat beliau wa mahabbatu sunnatihi mencintai sunnah beliau wa dirasat sunnatihi mempelajari sunnah beliau wa nasru sunnatihi menyebarkan sunnah beliau dan ini semuanya terkumpul pada tulabul ilmi ya terkumpul hampir semuanya pada tulabul ilmi ketika berkumpul di suatu ma'had ya. coba antum bayangkan di tempat ini ya keimanan insyaallah taala terjaga dibanding ketika berada di luar tempat-tempat yang banyak fitnah amalan soleh juga lebih terjaga yang biasanya mungkin susah untuk sholat sunnah susah untuk sholat jamaah di tempat ini ya, dimudahkan tapi majalisul ilmi banyak. Kesempatan untuk beramal juga banyak. Kesempatan untuk bertanya juga banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan yang sangat besar ini dan teramat besar bisa kita syukuri. Dan mudah-mudahan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmatnya untuk kita semuanya.